Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kecintaan kita terhadap ilmu. Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada seorang adalah kecintaan orang tersebut terhadap ilmu. Karena Nabi SAW alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih paham tentang agama. Oleh karenanya jika kita mendapati dalam diri kita rasa senang untuk menuntut ilmu, rasa senang untuk mempelajari agama ini, maka itu merupakan tanda kebaikan. Tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Akan tetapi jika yang, terba- yang terjadi adalah sebaliknya, seorang enggan untuk menuntut ilmu, tidak betah untuk duduk di majelis ilmu, merasa sesak tatkala mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan tanda keburukan. Ya, tanda keburukan bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dan di antara keutamaan ilmu yang sangat kita harapkan yaitu bahwasanya orang yang menuntut ilmu didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard." Hatta al-hitani fil bahr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang yang berilmu akan dimohon ampunkan, didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi Sampai-sampai ikan yang ada di lautan juga mendoakan penuntut ilmu agar diampuni dosa-dosanya. Dan siapa di antara kita yang tidak luput dari dosa, yang tidak terkena dosa? Semua kita ya pasti berdosa dan senantiasa melakukan dosa demi dosa. Oleh karenanya di antara perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah belajar untuk ilmu. Ini penting ya. Di antara perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang adalah menuntut ilmu. Jika dia menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka penduduk langit dan penduduk bumi akan mendoakan dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya seorang yang alim akan dimohon ampunkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan di lautan pun akan berdoa agar Allah mengampuninya. Ini adalah keagungan daripada ilmu fadilah, keutamaan ilmu yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang ya kisah pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Ka'bah atau sejarah pembangunan Ka'bah dan yang nanti akan disebutkan juga tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mereka membangun Ka'bah. Kita baca perkataan Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah Abul Fida dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul beliau berkata rahimahullah taala wa kana Allah subhanahu qad sanahu wa hamahu min sigharihi wa tahharahu min danasil jahiliyah Allah subhanahu wa taala telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau tidak pernah minum khamar, di masa muda beliau tidak pernah berzina, ya. Beliau bergaul dengan orang-orang kaum musyrikin, akan tapi Allah menjaga beliau sehingga beliau terbebaskan dari perbuatan-perbuatan buruk dari perangai-perangai jahiliyah. Wa min kulli aibin. Demikian juga dibebaskan oleh Allah, disucikan oleh Allah dari seluruh aib-aib. Wa manahahu kulla khuluqin jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh akhlak yang mulia. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikenal oleh kaumnya kecuali dengan gelar al-amin, yaitu orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ini gelar yang luar biasa. Ya gelar yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima syahid, lima syahadu min taharatihi wa sidqi hadithihi wa amanatihi. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab melihat bagaimana sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana jujurnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu lamma banat Quraisyun al-Ka'bata Ibnu Katsir melanjutkan perkataannya dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul sampai-sampai tatkala orang-orang kafir Quraisy membangun Ka'bah fi sanati 35 min umrihi tatkala umur Nabi 35 tahun ada khilaf dalam masalah ini apakah umur Nabi 35 tahun atau 25 tahun kalau ternyata umur Nabi 35 tahun artinya 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi tatkala berumur berapa? 40, 40 tahun. Fawasalu ila mawdi'il hajaril aswad. Ishtajaru fi man yada'ul hajara mawdi'ahu. فقالت كل قبيلة نحن نضعه ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم maka tatkala mereka bangun Ka'bah sampailah mereka pada sudah Ka'bah sudah dibangun tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad dan orang-orang kafir Quraisy mengetahui tentang kemuliaan Hajar Aswad. Oleh karenanya mereka berlomba-lomba mana di antara kita yang meletakkan Hajar Aswad sampai-sampai mereka bertengkar kata Nabi sallallahu kata Al Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Akan kita bacakan riwayatnya nanti. Akan kita bacakan riwayat sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya yang menentukan masalah peletakan Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk ya ke Masjidil Haram. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang pertama kali masuk dalam Masjidil Haram tatkala itu, tatkala mereka sedang bertengkar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ja'al amin. Maka mereka serempak berkata, ja'al amin, telah datang al amin yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berkata ja'a Muhammad. Mereka tahu Muhammad namanya Muhammad. Akan tapi mereka lebih memanggil Nabi dengan gelarnya al amin. Telah datang orang yang terpercaya faradu bihi faamaru bi thawbin fawadha al-hajar fi wasatihi maka mereka pun ridha dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengambil sebuah baju atau kain kemudian Rasulullah SAW meletakkan batu di tengah kain tersebut wa amara kulla qabilatin an tarfa'a bi janibin min jawanibi thawb thumma akhadha al-hajara fa wada'ahu mawdi'ahu sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan seluruh kabilah masing-masing kabilah memegang ujung-ujung baju tersebut. Sementara Hajar Aswad di tengah baju tadi. Maka mereka rame-rame mengangkat Hajar Aswad. Tatkala sudah mendekati di mana posisi Hajar Aswad, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat dengan kedua tangannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad pada posisinya. Para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkataan al hafidh Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah pembangunan Ka'bah dan ada beberapa, masalah hukum yang berkaitan dengan pembangunan Ka'bah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah lalladhi bi yang ada di kota Mekah. Mubarakan wahudan lil alamin, yang penuh keberkahan dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang yang eh, petunjuk bagi alam semesta. Jadi masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala membangun Masjid Nabawi sudah ada Masjidil Haram dan juga sudah ada Masjidil Aqsa. Kemudian baru membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang terakhir ada tiga masjid yang tidak boleh seorang bersafar dalam rangka mencari keberkahan kecuali ketiga masjid ini. Kata Nabi SAW, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar, berperjalanan jauh dalam rangka mencari keberkahan suatu tempat kecuali ketiga tempat ini. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Al-Ghifari, dia berkata, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudhi'a fil ardi awalan?" Masjid mana yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Yang pertama kali dibangun adalah Masjidul Haram. Kultu thumma ayu. Kemudian kata Abu Dhar Al-Ghifari, kemudian setelah itu masjid apa lagi? Kata Nabi SAW, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian dibangunlah Masjid Al-Aqsa. Qultu kam bainahuma? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, berapa jarak pembangunan antara pembangunan jarak waktunya antara Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'una sanah." 40 tahun jarak antara pembangunan Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Baik. Sekarang yang membangun siapakah yang bangun Ka'bah pertama kali? Ada khilaf di antara para ulama. Apakah yang bangun Ka'bah pertama kali adalah para malaikat ataukah yang bangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam dan istri beliau Siti Hawa. Ada hadis-hadis yang menyebutkan malaikat yang bangun, ada hadis-hadis yang menyebutkan yang bangun adalah Nabi Adam dan istrinya. Akan tapi hadis-hadis tersebut ya sanatnya diperbincangkan oleh para ulama. Riwayatnya lemah. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dari hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, "Ba'athallahu Jibril ila Adam wa Hawwa, faqala lahumā ibnaya ibniya li baitan." Faqatta lahumā Jibril. Kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Jibril mengatakan, bangunlah kalian berdua, bangunlah rumah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Jibril membuat tanda garis pondasi Ka'bah tersebut. Akhirnya dibangunlah Ka'bah tersebut oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Akan tapi ya, disebutkan bahwasanya hadis ini tafarrada bihi Ibnu Lahiyah. Hadis ini ya riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah dan dia adalah seorang yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dijadikan hujah. Intinya kita tidak tahu siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, apakah malaikat ataukah Nabi Adam. Akan tapi seluruh nabi pernah tawaf di Ka'bah Pernah tawaf di Ka'bah, Nabi Adam dan seterusnya anak keturunannya. Kemudian sampailah kita pada pembangunan tahap berikutnya yaitu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena kita tahu bahwasanya Ka'bah itu terletak di kota Mekah dan kita tahu kota Mekah sekarang masih Haram terletak di lembah. Biwadin ghairi dzar'in dalam Al-Qur'an disebutkan sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya. Jadi lembah dikelilingi oleh gunung-gunung. Oleh karenanya jika terjadi hujan sering terjadi banjir. Air-air akan turun dari gunung-gunung kemudian menimpa Ka'bah tersebut, maka terkikislah ya Ka'bah dan akhirnya lama-lama hilang. Sampai akhirnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail sudah tidak ada bekas Ka'bah kecuali sekedar pondasi yang masih tersisa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang proses pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim mengangkat pondasi, pondasinya sudah ada. Karena Ka'bah memang dulu pernah ada sebelum Ibrahim membangun. Makanya Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Tatkala Nabi Ibrahim mengangkat kaidah yaitu mengangkat pondasi Ka'bah, maka dibangunlah oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai tatkala Ka'bah sudah mulai tinggi, Kemudian eh, Nabi Ibrahim masih terus membangunnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas suatu batu, kemudian minta Nabi Ismail untuk mengambilkan batu, maka Nabi Ibrahim pun mengangkat meletakkan batu di atas Ka'bah bagian atas. Yang kata para ulama, pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sampai sekarang masih ada sebagaimana yang kita lihat dalam ya di belakang makam makam Ibrahim. Itu adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sebagaimana disebutkan dalam syair-syair orang-orang jahiliyah. Jadi saya ingatkan makom Ibrahim bukan artinya kuburan Nabi Ibrahim, jangan salah ya. Orang mengira makom disangka kuburan, ternyata maksudnya tempat pijakan. Ya. Tempat pijakan makom itu dalam bahasa Arab berarti tempat pijakan. Ya, tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun mengambil batu dari Nabi Ismail kemudian dibangun. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya tingginya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala itu tis'ata azra. Sembilan zira, satu zira segini ya. Kira-kira kalau satu zira setengah meter, berarti kalau sembilan zira sekitar empat setengah, empat setengah meter tatkala itu tingginya. Kemudian panjangnya sekitar 30 zira, sekitar 15 meter. Dan lebarnya sekitar 22 zira, ya, sekitar 11 meter. Itulah Ka'bah diperkirakan oleh ahli sejarah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara mereka membangun Ka'bah, kemudian mereka berdua berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah amalan ibadah kami berdua. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail mereka ya membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun mereka masih khawatir bahwasanya amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah dari kami amalan ibadah kami ini. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbangunlah Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai akhirnya pengurusan Ka'bah diurus oleh kabilah-kabilah Arab sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pengajian. Dari kabilah Jurhum, ya, kemudian kabilah Khuza'ah, kemudian akhirnya diambil lagi oleh uh, Qusay bin Kilab dan ke anak keturunannya. Akan tapi karena posisi Ka'bah yang berada di lembah, ya, karena posisi Ka'bah yang berada di lembah, terus terkena kalau ada hujan terkena aliran air atau longsor sehingga membuat dinding Ka'bah menjadi jadi rapuh. Sampai akhirnya di zaman orang-orang Quraisy lima tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, mereka melihat kondisi Ka'bah yang sudah buruk. Apalagi disebutkan dalam sejarah, ya, dalam sejarah di Arab di zaman Jurhum atau di zaman Khuza'ah bahwasanya sebagian orang masuk di Ka'bah dan mengambil isi Ka'bah. Karena Ka'bah dahulu tidak ada atapnya. Ka'bah dulu nggak ada, nggak ada atapnya. Kemudian Ka'bah dahulu lengket dengan tanah, tidak seperti sekarang tinggi. Apa namanya? E, pintunya tinggi. Tidak mudah orang untuk masuk, harus manjat dulu baru masuk dalam pintu. Dulu nggak, dulu pintunya lengket di, ta di tanah. Sehingga ada orang yang manjat ngambil isi barang yang ada dalam Ka'bah. Karena sebagian orang tatkala datang ke Ka'bah, mereka meletakkan hadiah entah emas atau perak atau harta sehingga terjadi pencurian dari dari Ka'bah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy kita tahu mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka kafir, mereka meskipun mereka musyrik, namun mereka mengagungkan Ka'bah. Tatkala mereka melihat Ka'bah dalam kondisi yang mengenaskan, sudah mulai rusak-rusak, maka mereka pun bersepakat bagaimana kalau kita memugar Ka'bah ini. Dipugar. Tapi karena kondisinya sudah parah, repot bagaimana memugarnya. Kalau ditambal-tambal masih aja ada sisa-sisa batu yang sudah rapuh, sudah lama. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ismail alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka ingin agar dibongkar dulu, dihancurkan, dipasang dengan batu yang batu yang baru. Akhirnya tatkala itu mereka ingin bangun tapi mereka takut. Karena baru-baru saja terjadi apa? Ya. Terjadi 35 tahun yang lalu terjadi Allah menghancurkan pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kita jelaskan juga yang lalu. Di mana Abraha datang membawa sekitar 12 ekor gajah dengan 60 ribu pasukan. Kemudian 12 gajah tersebut dipimpin oleh seekor gajah yang namanya Mahmud. Kemudian gajah-gajah tersebut membawa rantai besi karena kedua belas ekor gajah ini ingin melingkarkan Ka'bah dengan rantai besi kemudian rame-rame sekaligus mencongkel Ka'bah tersebut. Ini niatnya Abraha akan tapi Allah hancurkan niat Abraha tersebut. Sekarang mereka sepakat kita harus memugar Ka'bah. Tapi caranya kita bongkar dulu baru kita pasang lagi. Tatkala mulai membongkar, siapa yang berani membongkar? Gak ada yang berani. Jangan-jangan kalau kita bongkar khawatir kena adab sebagaimana adab yang menimpa Abraha. Dan ini baru saja terjadi sekitar 35 tahun yang lalu. Sebagian mereka menyaksikan kejadian tersebut. Oleh karenanya berdilah Walid ibn al-Mughirah. Dia mengatakan, "Ana abduk abda'ukum fi hajmiha." Saya yang pertama kali mulai. Kata mereka, "Silakan." Akhirnya dia pun mengambil cangkulnya atau kemudian dia pun mencangkul batu batu demi batu dari Ka'bah dia cangkul sedikit saja dari salah satu ujung dari ujung Ka'bah. Dihancurkan sedikit tidak semuanya. Karena besar Ka'bah tersebut. Butuh pekerjaan banyak orang. Dia cangkul mungkin berapa biji, berapa uh, batu. Kemudian dia pulang. Orang-orang tidak ada yang berani melanjutkan. Kita tunggu gimana kondisinya dia besok. Kalau dia selamat kita lanjutkan. Kalau nggak selamat sudah kita berhenti kembalikan lagi. Ternyata tatkala besok hari Al-Walid bin Al-Mughirah selamat. Dia datang lagi bawa cangkulnya. Tatkala dia selamat orang-orang bilang Allah meridainya. Tatkala dia um, tatkala dia menghancurkan dia mengatakan Allahumma lam nazik wa la nuridu khair. Ya Allah saya menghancurkan rumahmu bukan karena saya sesat ya Allah tapi saya ingin kebaikan. Beda dengan Abraha, Abraha ingin menghancurkan. Akhirnya orang-orang pun tatkala melihat Al-Walid bin Al-Mughirah sudah selamat, maka mereka pun ramai-ramai menghancurkan Ka'bah. Kemudian mereka membangun Ka'bah. Tapi mereka punya kesepakatan dalam membangun Ka'bah. Kata mereka, "Ya ma'asyara Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiba. Kata mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian masukkan harta kalian untuk bangun Ka'bah ini kecuali dari harta yang halal." La yudkhadu fiha mahrubahi. Jangan sampai ada harta hasil zina digunakan untuk bangun Ka'bah. Wala bai'u riba. Jangan sampai ada hasil praktek riba yang digunakan untuk bangun Ka'bah. Wala mazlamatu ahadin minan nas dan tidak boleh jangan sampai ada harta akibat mendolimi orang lain digunakan untuk bantu bangun Ka'bah. Ini mereka sepakat. Akhirnya mereka mengumpulkan harta mereka karena butuh tenaga, butuh ngambil batu dari wadi jauh, dari tempat jauh. Ini butuh energi dan butuh biaya memperkerjakan orang. Yang disebutkan bahwasanya batu yang dibangun untuk bangun Ka'bah itu dari wadi, ya, dari tempat-tempat yang jauh diambil. Akhirnya setelah mereka kumpulkan uang, uangnya tidak cukup untuk bangun bangun Ka'bah. Ini masalahnya. Sehingga akhirnya mereka bangun Ka'bah tidak semua sempurna sampai kawaid Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah cuma dibangun separoh. Tinggal 3 meter yang ada di sisi Hijr Ismail, itu tidak masuk dalam pembangunan Ka'bah karena uangnya nggak cukup. Akhirnya mereka kasih tanda namanya Hijr. Sebenarnya Hijr itu ada Ka'bahnya. Cuma karena uangnya tidak cukup, jadi dibangun cuma separoh, yang bulat itu termasuk dari Ka Ka'bah. Paham? Jadi Ka'bah itu ya yang rukun Yamani, Hajar Aswad dan dua rukun juga di ujung sini. Akan tapi karena uang mereka tidak ada sehingga mereka hanya kasih tanda ini termasuk dari pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita paham ikhwani fillah Allah yakum. Kalau seorang sedang tawaf, kemudian dia masuk dalam Hajar Ismail, maka tawafnya tidak sah karena tawaf itu harus muter Ka'bah seluruhnya. Kita tahu bahwasanya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Barang siapa yang tawaf kemudian nyelonong masuk, muter, tawafnya tidak tidak sah karena tidak satu putaran. Dari sini juga kita tahu kenapa barang siapa yang ingin sholat dalam Ka'bah tidak usah susah-susah buka pintu masjid, pintu Ka'bah. Karena kalau dia sholat di Hijr Ismail, sama dia sedang sholat dalam dalam Ka'bah. Dari sini juga kita tahu bahwasanya yang diusap cuma dua rukun. Rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Karena itu rukun pojok yang asli. Yang sini rukunnya tidak asli. Karena tidak sem sempurna. Paham ini? Paham. Jangan sampai ada yang semangat semuanya diusap. Salah. Oleh karena tatkala di zaman Muawiyah radhiyallahu taala tatkala Muawiyah bersama Ibnu Abbas sedang tawaf, maka Muawiyah mengusap empat rukunnya. Ditegur oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, maka Ibn Abbas Rasulullah SAW tidak pernah mengusap kecuali dua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Maka dia mengatakan, "Laisa syai'un minal baiti mahjura." Kata dia, kata Muawiyah, tidak ada satu bagian dari pojok rukun dari Hajar eh, Ka'bah yang ditinggalkan. Kemudian kata Ibn Abbas, Rasulullah hanya mengusap dua tempat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya contoh yang baik. Al Hafidz Muhajir rahimahullah tatkala menukilkan asar ini, setelah itu Muawiyah mengatakan sodakta engkau benar. Sehingga Muawiyah tidak lagi mengusap empat-empatnya, cuma mengusap apa? Dua saja, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian Al Hafidz Muhajir dalam Fathul Bari tatkala menyebutkan asar ini dia menukilkan asar dari Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya kami mengikuti nattabi sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Kami ini mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang dikerjakan oleh Nabi dan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya dalam tawaf adalah mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad. Adapun rukun Syamiyain yang dua itu, ya, itu tidak diusap oleh Nabi. Karena Nabi meninggalkan mengusap dua rukun ini, kami pun meninggalkan dan itu sunnah. Jadi sunnah bukan hanya mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi. Di antara mengikuti sunnah adalah meninggalkan yang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengadang ngadakan ibadah. Sebagaimana saya lihat sebagian orang-orang kita orang Indonesia berkreasi dalam beribadah. Tatkala sudah tawaf, benar ada dua rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Di antara mereka setelah sa'i ada lagi dua rakaat setelah sa'i. Dari mana tambahan ini? Ini tidak benar, ini mengadang ngadakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang hukumnya haram. Kalau semua orang bisa berkreasi, bikin aja dua solat Sebelum tawaf, dua solat setelah tawaf, dua solat setelah sebelum sa'i, dua solat setelah sa'i, dua solat setelah cukur rambut. Dua, banyak kita bisa bikin-bikin kalau seperti ini. Akhirnya kita berkreasi dalam agama, timbulah pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, akhirnya nanti akhirnya berselisih ujung-ujungnya. Kenapa kamu bikin begini? Kenapa kamu bikin begitu? Ini baik, ini nggak baik. Karena sesuatu yang ibadah yang merupakan kreasi manusia itu relatif. Masing-masing ada yang menganggap baik, ada yang menganggap tidak baik. Tetapi kalau ibadah contohnya dari Nabi, semua sepakat itu baik. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah diwatkan oleh sebagian didukil oleh al hafidh Ibnu Hajar, "Nahnu natabi' sunnata Nabi SAW fi'lan wa tarkan." Kami mengikuti sunnah Nabi SAW, baik sunnah yang dikerjakan maupun sunnah yang ditinggalkan. Jadi saya ulangi ya. Kenapa tatkala kita mengetahui Ka'bah itu tidak sempurna dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy, maka di sini kita ketahui bagaimana rahasianya ya bahwasanya tidak boleh kita tawaf ke, masuk dalam hijr Ismail. Yang kedua barang siapa yang sholat dalam hijr Ismail seperti setelah sholat dalam Ka'bah ya. Dan yang ketiga yang disentuh cuma rukun Yamani dan hajar hajar aswad. Kemudian kita lanjutkan sejarah bahwa nanti kita akan bicarakan tentang faedah-faedah dari kisah ini. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Disebutkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam bangun Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW ikut memikul memikul batu. Ya. Umur beliau tatkala 35 tahun kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy bangun bangun Ka'bah. Dia belum jadi Nabi. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas pamannya membantu pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka berdua mengangkut mengangkat batu-batu tersebut. Maka Abbas berkata kepada Nabi, "Ij'al izaraka ala raqabatika yaqika minal hijarah." Kata Abbas, "Wahai Rasulullah, angkat izarmu, taruh di sini biar enak kalau ngangkat batu biar nggak capek lehermu." Nah, di sini hadis yang yang sahih dari Jabir bin Abdullah dari dalam sahih Bukhari. Kemudian tatkala Nabi SAW ingin angkat sarungnya, maka pingsanlah Nabi SAW. Di sini Allah menjaga Nabi. Karena kalau Rasulullah angkat sarungnya akan kelihatan kemaluannya. Begitu Rasulullah ingin mengangkat sarungnya, pingsanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara penjagaan Allah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita bayangkan seperti sekarang. Ngapain ngangkat sarung? Masih banyak kain, masih banyak. Zaman dulu orang miskin-miskin. Bangun Ka'bah saja uang nggak cukup. <laughs> Sehingga mau, mau, mau ini pakai sarung sendiri. Ya, Izal nggak punya, pakai sarung taruh sini khawatir kemaluannya kelihatan, maka Allah pun menjadikan Nabi SAW pingsan tatkala itu sehingga tidak jadi mengangkat sarungnya di atas pundaknya. Kemudian ikhwani fillah wa iyyakum. Ka'bah terus berlanjut sampai di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang merupakan keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di zaman Abdullah bin Zubair, ada seorang wanita yang ingin memakaikan atau memberi minyak wangi ke Ka'bah. Yaitu dengan menggunakan bakhur. Bakhur itu kayu gaharu, ya semacam kayu gaharu yang dibakar sehingga mengeluarkan apa? Bau yang harum, asap yang harum. Bukan kemenyan ya. Bukan kemenyan karena saya pernah tatkala mengisi pengajian di Mekah, sebagian orang-orang Indonesia mengatakan, "Ustaz, katanya orang-orang Arab tidak suka khurafat. Kenapa bakar menyan hari Jumat?" <laughs> Saya bilang itu bukan menyan, itu minyak wangi. Itu apa? Arum. Akhirnya, tatkala mereka sedang, wanita ini sedang ingin eh, mengharumkan Ka'bah, tiba-tiba ada sebagian dari bara api yang terbang, kemudian mengenai kain Ka'bah, akhirnya Ka'bah pun terbakar tatkala itu. Kain Ka'bah pun terbakar. Akhirnya hanguslah Ka'bah tatkala itu dan batu-batunya mulai rapuh, ya. mulai rapuh karena terkena apa namanya eh, api tersebut. Dari situ Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu ingin membangun Ka'bah kembali. Ingin membongkar Ka'bah kemudian bangun kembali. Dan mereka pun orang-orang pun takut kala itu. Mereka bilang tidak usah Abdullah bin Zubair. Cukup kita tarmim, cukup kita pugar saja, tidak perlu kita hancurkan, kita bangun kembali, tidak perlu. Kata Abdullah bin Zubair, "Ara'aitum law taraqa baitu ahadikum?" Bagaimana menurut kalian kalau ada salah seorang dari kalian rumahnya terbakar? Masa mau dipugar saja? Kita hancurin lagi, kita bikin yang baru yang bagus. Akhirnya Abdullah bin Zubair yang pertama kali hancurin Ka'bah. Dia hancurin Ka'bah ternyata tidak ada masalah. Akhirnya orang-orang pun bangun bangun Ka'bah kembali. Tapi ingat, Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair tidak sama dengan Ka'bahnya orang-orang kaum musyrikin. Dia sempurnakan. Hijir Ismail masuk. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair pernah mendengar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar dari Aisyah. Aisyah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, tatkala Aisyah bertanya tentang apakah hijr termasuk hijr Ismail termasuk Ka'bah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa minal bait. Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Kultu ma ahum an yudkhiluhu fihi. Kata Aisyah, apa yang menghalangi orang-orang kafir Quraisy kok tidak masuk, tidak bangun di Hijr Ismail Ka'bah bangunan? Kata Nabi SAW, ajizat bihimun nafakah, Uang mereka tidak cukup. Kultu fama sya'nu babihi murtafi'an la, yas, la yas'adu ilaihi illa bisullam. Kenapa pintunya tinggi? Jadi waktu orang-orang kafir Quraisy bangun Ka'bah, pintunya diangkat tinggi seperti sekarang ini tinggi supaya tidak semua orang bisa masuk keluar. Kalau ada yang masuk mereka tidak suka mereka turunkan. <laughs> Jadi biar dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dibuat tinggi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Dzalika fi'lu qaumiki liyudkhiluhu man sya'u wa yamna'uhu man sya'u. Ini perbuatan kaum engkau orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka ingin siapa yang mereka ingin masukkan mereka masukkan, yang mereka larang mereka akan larang. Tapi kalau pintunya di bawah setiap orang bisa bisa masuk. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaula hadatsanu qaumiki bi kufrin lanaqattul Ka'bah." Kalau bukan kaummu baru saja masuk Islam, baru saja meninggal kufuran, aku akan hancurkan Ka'bah. Wajaltu laha baban syarqiyan wa baban warbiyan. Saya akan buat Ka'bah dua pintu. Pintu yang ada di arah timur yang sekarang adanya dan pintu di arah barat sehingga orang bisa masuk keluar dari pintu tersebut, pintu masuk dan pintu keluar. Wa adakhaltu fiha al-hijr dan saya akan masukkan hijr dalam Ka'bah. Ini perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi tidak mengerjakannya karena orang-orang baru masuk Islam tatkala itu. Dan mereka mengagungkan Ka'bah. Jangan sampai mereka menyangka bahwasanya Ka'bah jadi mainan. Abdullah bin Zubair tatkala menghancurkan Ka'bah akibat terbakar, dia ingat kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu Nabi Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercita-cita ingin bangun Ka'bah sampai di Hijr Ismail dan dibuat dua pintu. Akhirnya dikerjakan oleh Abdullah bin Zubair. Dibuatlah Ka'bah besar, lebih tinggi lagi, dibuat pintu pintu timur dan pintu barat, pintu masuk, pintu keluar. Pintunya diturunkan, tidak sebagaimana di zaman orang-orang kafir Quraisy. Dan ini terjadi di zaman Abdullah bin bin Zubair. Berjalan dengan waktu, akhirnya Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Radiyallahu taala anhu. Datanglah Hajjaj di pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia bermusuhan dengan Abdullah bin Zubair. Maka dia pun mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan bin Marwan yang merupakan khalifah kaum muslimin kali itu dia mengatakan ya dia mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair telah merubah Ka'bah telah melakukan demikian dan demikian Akhirnya Abdul Malik bin Marwan pun marah dan ini mengatakan, kembalikan Ka'bah sebagaimana dahulu. Maka dibongkarlah lagi Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian dibangun sebagaimana bangunnya orang Quraisy. Dibuat kurang lagi, ya. pintunya dinaikkan lagi. Pintu yang di arah barat ditutup, tinggal pintu di arah timur sebagaimana yang ada sekarang ini. Itulah hasil terakhir dari pembangunan Ka'bah yang ada sekarang sekarang ini. Kemudian datang raja-raja berikutnya, ya, sampai akhirnya ya ada perubahan-perubahan tapi sedikit, tidak berkaitan dengan dengan Ka'bah hanya sekedar ada tambah hiasan dan macam-macamnya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 317 Hajar Aswad dicuri oleh Qaramithah yaitu sekelompok batiniyah Syiah tapi dia batiniyah yang menafsirkan menafsirkan eh, ayat-ayat uh, ayat -ayat dengan tafsiran batin. Seperti dikatakan haji, apa itu haji? Haji dalam bahasa Arab artinya ziarah. Kost, menuju. Kalau gitu haji itu adalah menziarahi guru-guru kami. Puasa artinya menahan dalam bahasa Arab. Berarti puasa artinya apa? Menyimpan rahasia. Ini tafsiran-tafsiran batin. Dan sampai sekarang masih ada di tanah air kita ada yang punya tafsir batin. Tidak benar ini, ini kesesatan. Di antara pimpinan mereka Qarami itu yang bernama Abu Tahir Al-Qurmuti. Pada tahun 317 dia masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram dan dia bunuh jemaah haji sampai jemaah sampai Masjidil Haram penuh dengan darah. Kemudian dia congkel Hajar Aswad, kemudian dia bawa pulang. Dan ini berlangsung selama 22 tahun Hajar Aswad nggak ada di di Ka'bah. Orang tetap tawaf, tetap haji, tapi Hajar Aswadnya hilang. Berapa tahun? 22 tahun. Sampai-sampai ada seorang raja, seorang penguasa mengatakan, Kembalikanlah hajar aswad, saya akan bayar 50 ribu dinar untuk engkau. Tapi dia tidak mau kembalikan. Akhirnya disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Habib Mekathir dalam Bidayah Wan Nihaya. Ini orang, kaumnya senantiasa terkena musibah dan musibah. Tatkala nyuri apa? Hajar aswad. Akhirnya dia kembalikan sendiri setelah 22 tahun. Dikembalikan lagi hajar aswad tidak perlu dibayar. <laughs> Karena terkena musibah terus. Ikhwanifillah fillah Allah Hajar aswad. Hajar aswad merupakan batu yang turun dari surga sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Tatkala turun asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada air su warna air susu. Fasawadathu khotoya bani Adam. Akan tapi jar aswad kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bani Adam. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga bahwasanya Hajar Aswad nanti di hari kiamat akan memiliki dua mata, dia melihat dengan dua mata tersebut dan dia memiliki lisan dan dia bersaksi bagi orang-orang yang pernah ya berumrah atau haji yang menyentuh Hajar Hajar Aswad. Akan tapi Hajar Aswad ini hanya sekedar batu. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Buktinya dicuri oleh kaum itu tidak bisa bela diri. Sekedar batu. Dan kita tahu Ka'bah juga batu biasa, bukan batu sakti. Yang bangun siapa? orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dibongkar, dibangun lagi dengan batu baru oleh Abdullah bin Zubair. Batu biasa. Kemudian dibongkar lagi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakofi. Hajjaj ini ya, seorang yang jahat yang telah membunuh banyak sahabat. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Dia bunuh juga Said bin Jubair. Rahimahullahu taala. Yang bangun orang biasa, kemudian batunya juga batu biasa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk apa? untuk tawaf di Ka'bah ini. Jangan sampai orang menyangka bahwasanya batu batu Ka'bah itu ada stromnya, ada saktinya, bisa anu, bisa. ini nggak benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada seorang yang ragu melihat orang tawaf di Ka'bah seakan-akan menyembah Ka'bah, maka ada yang menegur. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah yang punya rumah ini, bukan batunya yang disembah. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala menyimak Hajar Aswad dan ini hadis yang sahih, riwayat yang sahih, asar yang sahih, yang diriwatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Umar bin Khattab tak orang-orang berebut-rebutan mencium hajar aswad, dia khawatir. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan tertentu tentang hajar aswad. Maka dia pun mencium hajar aswad. Kemudian dia mengangkat suaranya, dia berkata, ini a'lamu annaka hajar, wahai hajar aswad. Dan dia adalah khalifah tatkala itu. Wahai hajar aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu. Ini a'lamu annaka hajar, kamu sekedar batu. La tanfa' wa la kamu tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa memberi kemudaratan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya pernah melihat Nabi menciummu, saya tidak bakalan cium kamu. Tidak beri manfaat dan tidak beri mudarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan sampai sebagian orang kemudian ya, usap-usap kemudian <laughs> ini tidak ada, bukan bukan demikian cara beribadah. Ya, ada yang kiswah Ka'bah mungkin digunting, mungkin dianu jadi jimat. Ini tidak ada seperti ini, tidak benar seperti ini. Ini biasa. Yang kita hanya kenapa kita ya menghormati Ka'bah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sebagian orang di sini, saya lihat sebagian orang ngusap-ngusap dinding Masjid Nabawi. Buat apa? Apakah dengan ingin mencari pahala dari Masjid Nabawi dengan mengusap-ngusapnya? Kalau gitu tukang sapu yang paling banyak apa namanya? Pahalanya. Bukan begitu cara mencari pahala, bukan. Tapi dengan beribadah di Masjid Nabawi. Makanya Rasulullah mengatakan, Salatun fi masjid Salat di masjidku ini. Khairun min alfi salat. Lebih baik daripada seribu salat di masjid-masjid yang lainnya. Lebih baik daripada masjid Ampel, dari masjid Kudus, masjid Istiqlal. Itu paling cuma satu. Kalau masjid Nabawi seribu kali lipat. Lebih daripada seribu kali lipat. Jadi mencari keberkahan bukan demikian. Bukan dengan ngusap-ngusap apa? Dinding, ya. ngusap-ngusap pintu, kayu. Ini baru aja dibangun. Oleh karenanya, sebagaimana demikian juga Ka'bah, ya. Oleh karenanya, uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah Sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi, Imam ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan, jangan kalian terpedaya dengan orang-orang Mekah yang mengusap-ngusap dinding-dinding Ka'bah seluruhnya. Jangan terpedaya. Kebanyakan mereka bukan ulama, mereka orang jahil. Karena sebagian orang menyangka semua orang Mekah ulama. Tidak benar. Ini di zaman Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan perkataan Fudail bin Iyad. Wala taktar bikasratil halikin. Iyakum wa turuqad Hati-hatilah kalian dengan jalan-jalan kesesatan. Jangan kalian terpedaya dengan kebanyakan orang yang melakukan. Karena sebagian orang latah, itu ngapain? Nah, ya, ikut ikutin Tidak sembarang kita berakidah, tidak sembarang kita melakukan perbuatan. Ikhwani fillah Allah yakum. Kita lanjutkan. Demikianlah ya, bagaimana proses pembangunan Ka'bah sehingga Ka'bah zaman sekarang ini. Yang perlu saya ingatkan, yang kita ambil pelajaran dari orang-orang Quraisy tatkala membangun Ka'bah. Mereka mengatakan, "Janganlah kalian masukkan dalam proyek pembangunan Ka'bah kecuali harta yang halal. Jangan sampai dari hasil zina, jangan sampai dari bayu riba, dari hasil riba, dan jangan sampai dari hasil kezaliman, menipu orang lain, mengambil harta orang lain, ini semua tidak boleh. Bayangkan mereka orang-orang kafir, mereka orang musyrik. Tapi mereka tahu bahwasanya zina itu haram. Dan mereka tahu bahwasanya hasil riba itu adalah perkara yang hina. Tidak pantas untuk bangun masjid. Namun kita dapati sekarang kondisinya berubah. Orang justru bangga kerja di bank. Oh anak saya kerja di bank. Ah, uang riba. Bangga dengan uang riba. Bangga dengan kemaksiatan. Dahulu di sini ada seorang penyanyi. Kita tahu bahwasanya musik hukumnya haram. Maaf saja saya katakan, musik hukumnya haram. Mungkin sebagian kita kaget. Tapi saya bilang musik hukumnya haram berdasarkan empat mazhab kita mazhab apa saja hukumnya haram. Mazhab Syafi'i hukumnya haram, mazhab Hambali hukumnya haram, mazhab Abu Hanifah hukumnya haram. Ya, mazhab apalagi Malik hukumnya juga haram. Dulu di sini ada seorang pemusik yang dia bangun masjid di Jeddah kalau tidak salah. Dengan waktu itu zaman dulu satu juta real itu banyak zaman dulu. Di zamannya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Dia bangun dan dia bangga. Syekh bin Bas merintahkan untuk tidak ada yang sholat di masjid itu, nggak ada yang sholat di masjid itu. Kenapa? Bangga membangun masjid dengan hasil kemaksiatan. Oleh karenanya, apalagi riba hasil riba. Allah Subhanahu wa Taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an mencela namanya riba. Ya. ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba, ya. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa'ilam taf'alu fa'adhanu bihabbi min Allah wa rasulih. Kata Allah, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya akan merangi kalian. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan riba dan Allah menumbuhkan menyuburkan sedekah. Oleh karenanya orang yang terkadang praktek riba, mungkin uangnya banyak tapi dia hidup dengan penderitaan. Istrinya selingkuh lah, anaknya nakal lah, morfinis lah, macam-macam. Ya. Kemudian dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas." Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang kemasukan jin dalam keadaan menyekek di lehernya. Ini orang makan riba. Dan jangan disangka hanya pihak bank saja yang kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nasabahnya juga karena dia yang membantu proses terjadinya yang utang kemudian nanti bayar bunganya, ini juga terkena ancaman. Dalam hadis yang sahih, Jabir bin Abdullah mengatakan, la Allahu Rasulullah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memakankan nasabahnya dan yang mencatatnya dan menjadi saksinya, dua saksinya. Semuanya dikatakan oleh Nabi sama. Jadi ikhwan, kita cari harta yang halal, hidup cuma sekali. Kita akan meninggal dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanyakan seluruh hasil usaha kita. Min aina iktasaba wa fima anfaqah? Dari mana kau dapatkan hartamu dan dikemanakan hartamu tersebut? Dua pertanyaan yang ringan tapi sulit untuk dijawab. Dari mana hartamu ini tidak mudah. Betapa banyak orang yang ambil tidak peduli uang halal, uang haram tidak peduli. Yang kedua dikemanakan itu juga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riba diketahui ya kejelekannya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ikhwani fillah Allah iyakum di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi ya tatkala membangun Ka'bah lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang dai yang dia menyendiri tidak bergaul dengan masyarakat. Tidak dia bergaul dengan masyarakat. Buktinya masyarakat tahu dia orang yang amanah. Kalau dia tidak pernah bergaul, bagaimana orang tahu dia itu amanah? Sehingga mereka mengatakan, Ja'al amin, radhina bil amin. Tatkala mereka mengatakan yang akan mengambil keputusan tentang perselisihan kita siapa yang kata Hajar Aswad kata mereka yang mengambil keputusan adalah yang pertama kali masuk dari Babu Sofa dalam riwayat dalam Imam pusat Imam Ahmad. Kemudian Nabi SAW masuk kata mereka Ja'al Amin telah datang orang yang terpercaya. Jadi mereka mengenal Nabi SAW adalah orang yang terpercaya. Menunjukkan Nabi SAW bergaul dengan mereka. Bergaul dengan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat di zaman Nabi masyarakat, masyarakat jahiliyah. Yang penuh dengan kesyirikan dan dan keharaman. Nabi SAW bergaul dengan mereka, tapi Nabi tidak ikut serta dalam kegiatan yang merupakan maksiat. Oleh karenanya Nabi tidak ikut sembah patung, Nabi SAW tidak ikut minum bir, Nabi SAW tidak ikut berzina, ah, bergaul dengan mereka. Dan membantu mereka dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Contohnya membangun Ka'bah. Adapun seorang dai yang hanya tidak pernah bergaul, ya kemudian sok berdakwah, ya ini bagaimana dia bisa merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat? problem yang dihadapi oleh masyarakat. Dia harus tahu tentang kondisi masyarakat, bagaimana solusinya dengan bagaimana kedekatan dengan masyarakat. Masyarakat butuh dengan orang-orang seperti itu. Bukan dai yang punya yang punya apa namanya penjaga pengawal tujuh orang. Mau ketemu susah sekali. Ini bukan seperti ini. Terus bagaimana masyarakat bisa ambil faedah seperti itu? Dai yang baik adalah dia mudah untuk bergaul dengan masyarakat, mudah untuk beri nasihat kepada masyarakat. Masyarakat, masyarakat melihat bagaimana praktik nyata tentang akhlaknya yang mulia. ikhwani fillah Allah ya. Ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikenal ya sebelum dia diangkat menjadi Nabi sudah dikenal sebagai akhlak yang mulia. Allah menjadikan ini hujah bagi orang-orang musyrikin. Kalian sekarang tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi dikatakan apa? Dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Bayangkan dikatakan dukun. Dukun ini celaan. Bahkan di zaman Nabi sudah dikatakan celaan. Kalau Indonesia enggak, dukun terkenal. Masuk televisi. Ya. Dibela-bela lagi. Subhanallah. Yang membela kiai lagi mengerikan. Dukun dibela. Di zaman Nabi, dukun tercela. Bahkan untuk mencela Nabi, mereka mengatakan itu dukun. Dukun, penyair, sinting. Ini perkataan mereka kepada Nabi SAW. Padahal sebelumnya, sebelum diangkat menjadi nabi, oh Al-Amin yang maha yang yang yang benar, terpercaya, amanah. Oleh karena seorang dai dia berusaha menunjukkan akhlak yang mulia agar orang-orang percaya sama dia, kemudian mau mengambil mengambil ilmu darinya. Adapun seorang dai yang kemudian akhlaknya buruk ya. Kemudian terjerumus dalam praktek homoseksual misalnya. Subhanallah saya kadang heran lihat saudara-saudara kita di tanah air. Ada dai tertuduh dan terbukti melakukan praktik homoseksual. Mungkin di Indonesia aja seperti ini. Allah alam. Masih dipajang fotonya, masih banyak yang hadir. Kemana ini? Subhanallah. Ini bagaimana seperti ini? Bagaimana rakyat kita bisa maju seperti ini? Bagaimana agamanya bisa maju? Wong dainya ketahuan praktik homoseksual masih di dihadiri, masih diagungkan, masih dipajang fotonya. Ini bagaimana kalau kita sedih melihat seperti ini? Bagaimana kemudian kita mau berkembang dak subhanallah. La ilaha illallah. Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW adalah orang yang amanah. Orang yang terpercaya. Ya. Oleh karena itu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara oleh dipenjara dengan banyak orang dalam penjara tersebut, maka ada dua orang yang mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam ingin ingin apa? Ingin meminta tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka, Inna naroka minal muhsinin. Kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk orang-orang yang baik. Jadi sebelum mereka minta tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka ngecek dulu, oh Nabi Yusuf alaihissalam orang yang baik. Tatkala melihat kebaikannya baru mereka percaya minta kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mimpi mereka. Ikhwani fillah Allah wa yakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang uh, proses sejarah pembangunan Ka'bah dan bagaimana Nabi saw. ikut serta dalam membangun Ka'bah dan itu terjadi 35 tahun uh, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Tatkala Nabi berumur 35 tahun. Kemudian 5 tahun berikutnya diangkatlah Nabi menjadi nabi. Ini sebagai pembuka dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedudukan Nabi saw. alaihi wasallam. Sebelumnya tatkala Nabi lahir Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang kafir Quraisy di mana Allah menghancurkan Abraha tanpa ada andil sama sekali dari orang-orang Quraisy. Allah membela mereka dengan menghancurkan Abraha kemudian lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi ingin menjadi nabi, Allah bikin lagi ke, apa kejadian Ka'bah runtuh kemudian dibangun, kemudian Nabi menjadi hakim di antara mereka. Ini sebagai pertanda bahwasanya Nabi akan menjadi orang mulia. Sebagai untuk menunjukkan bukti bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang amanah, yang pantas untuk diturunkan risalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, karena memang di Indonesia ini kan pada umumnya orang bisa beli rumah. Itu biasanya hutang dengan bank. Nah, gimana ini dengan kita yang sudah terlanjur? Insya Allah nanti sepulangnya dari sini, barangkali kalau masih ada tabungan di bank akan saya ambil gitu. Ya nanti wallahu alam biswab akan saya untuk apa biar Allah nanti yang menuntunnya. Demikian terima kasih Ustaz. Uh, eh, yang sudah terlanjur ya sebagian kita ya terlanjur mengambil bunga di bank dalam rangka untuk bangun bangun masjid atau bangun rumah <laughs> bangun rumah ya nah, kita tahu bahwasanya ini hukumnya riba dan terlaknat orang yang mengutangkan dan berhutang dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW oleh karenanya kalau sudah terlanjur maka segera selesaikan agar bunganya tidak bertambah-tambah terus. Sekarang kita sudah terjebak dalam kemaksiatan dan kita ingin segera lepas dari kemaksiatan tersebut. Ya, kalau bisa perlu hutang dari teman-teman untuk segera menutupi hutang yang ada di bank dari teman-teman yang tentunya tidak mengambil bunga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat pertama kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian orang terkadang sudah tahu dia nekat aja, nggak jadi masalah. Dia pikir riba itu dosanya kecil. Karena dilihat pakai kacamata dia. Sebagian orang seperti itu. Sebagaimana orang terjerumus dalam kesyirikan, dia pikir dosa pakai jimat itu kecil, enggak itu syirik. Dia pikir kedukun itu dosanya kecil, dosanya besar. Bahkan bisa kafir. Tapi dia tidak tahu. Oleh karena sebagian orang disangka namanya dosa bunuh orang, nyuri orang, ya macam-macam. Enggak, ada dosa-dosa yang menurut kita kecil di syariat dalam kacamata syariat hukumnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya riba. Oleh karena kalau sudah terlanjur dengan riba maka segera bertobat dan segera menyelesaikan ya tanggungannya agar tidak bertambah-tambah lagi bunga dari bank tersebut. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di tempat kami situ ada dua macam bank. Satu bank konvensional, satu bank syariah sebagian ustadz-ustadz di sana bang ah itu tidak ada. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi eh, bang memang benar ada bank seperti di kerajaan Arab Saudi ada namanya bang Rojhi itu praktek dengan praktek syariah. Ada bank yang konvensional yang itu jelas praktek apa? Riba. Ya, oleh karenanya bank konvensional membuat bank syariah. <laughs> Ya, intinya kita kembali kepada prakteknya. Sekedar nama tidak bermanfaat. Ya. Saya tidak bisa menjawab secara umum, tetapi lihat apa praktek yang dikerjakan oleh bank, mana syariah yang dia tawarkan. Kalau sesuai dengan syariah maka segera kita ambil karena kita ingin mencari solusi yang yang baik. Tetapi kalau ternyata hanya namanya saja syariah, tetapi tidak syariah, tidak syari maka tidak boleh ya. Karena betapa banyak perkara yang haram dinamakan dengan nama-nama yang yang indah ya. Pezina namanya kupu-kupu malam. Terus kupu-kupu siang apa? <laughs> Sekitar nama-nama subhanallah yang menipu orang. Kupu-kupu malam. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, seperti yang sudah dijelaskan tadi Ustaz bahwa pembinaan Ka'bah Ka'bah sebelum dibina oleh Nabi Ibrahim itu sudah ada pondasinya dan sesuai dengan yang dijelaskan pertama dulu waktu dijelaskan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya Nabi Ibrahim berkata ya Allah aku tinggalkan anak dan istriku di dekat di dekat rumahmu Kemudian yang saya tanyakan di sini siapa yang membangun Ka'bah yang pertama? Kemudian yang kedua, siapa yang e, ngasih tahu Nabi Ibrahim bahwa di tempat dia meletakkan anak dan istrinya itu ada tapak Ka'bah. Terima kasih. Ada apa yang bangun Ka'bah? Sudah kita jelaskan hilaf di antara para ulama. Apakah malaikat ataukah Nabi Adam alaihissalam? Akan tapi hadis-hadis semuanya riwayatnya lemah ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Jibril datang memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk bangun Ka'bah, tetapi dalam sanadnya ada Ibnu Lahiya. Dan ini hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak tahu siapa yang bangun. Yang jelas dulu pernah dibangun dan para nabi pernah berhaji di situ. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Idris dan yang lainnya. Ya. Kemudian siapa yang kasih tahu Nabi Ibrahim situ ada tempat bekas pondasi Ka'bah yang jelas Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih tahu siapa? Allah ya. Ada yang bertanya silakan. Bentar, bentar. Terima kasih. Uh, tadi tentang hajar aswad itu batu dari surga lebih putih daripada madu. Nah, itu prosesnya bagaimana sampai dibangun di Ka'bah itu? Sampai turunnya itu bagaimana? Dalam hadis yang sahih ya. Disebutkan bahwasanya Hajar Aswad adalah hajar dari jannah, dari surga, turun dari langit. Dulu asyad bayadan minal laban, lebih putih daripada warna air susu. Fasawadathu khotoya bani Adam. Akan tapi jadi hitam karena dosa-dosa bani Adam. Yang ditanyakan bagaimana turunnya, siapa yang bawa turun, wallah alam. Kita tidak tahu. <laughs> kita tidak tahu. Jadi terkadang ada perkara-perkara yang perlu kita tahu, Rasulullah kasih tahu. Ada yang tidak perlu Rasulullah tidak tidak beritahu karena tidak perlu tahu. Ya. Seperti contohnya dalam surat Al-Kahfi, Allah sebutkan ada anjing yang bersama mereka masuk dalam apa? Al-Kahfi. Kemudian sebagian orang hilaf anjing itu namanya ini, warnanya anu, tidak perlu tahu warna dan namanya. <laughs> Mau namanya Joker, mau namanya Josbus, mau namanya siapa, nggak peduli. Yang penting dia ada anjing bersama, selesai. Demikian juga masalah ini, ada ajar aswad turun, apakah yang turunkan malaikat? Ataukah dia turun sendiri? Bagaimana bisa sampai di hajar aswad? Apakah yang menerima adalah Nabi Adam? Atau yang menerima Nabi yang lainnya? Kita bilang, Allah alam bisawab, ya. Kalau ada riwayat yang menjelaskan, akan kita jelaskan, akan tapi sampai sekarang kita tidak menemukan riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang proses turunnya Hajar Aswad tersebut. Wallah alam bisawab. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berkaitan dengan masalah bank tadi bahwa setiap proses pengiriman kemudian juga proses menabung itu kan tidak jauh dari bank seperti itu. Karena kita misalkan dari negara jauh paling tidak untuk memudahkan transaksi kita memerlukan bank dengan pengiriman dari dolar ke dolar atau misalkan dari rupiah ke rupiah. Nah, yang seperti ini apakah bagian dari riba? Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan bank syariah. Memang secara nama mungkin sama gitu. Secara nama itu beda, namanya prakteknya sama. Tapi yang menjadi gamang di pikiran kita, apakah itu termasuk dari uh, riba atau per perkara yang riba yang kita tidak tahu gitulah. Ah. Walaupun itu syariat, ketika dikeluarkan misalkan bank syariah, tapi ternyata juga terdapat praktek riba, kita tidak paham yang seperti apa ribanya gitu kan. Nah ini harus diperlukan secara mendetail bahwa ini riba, ini tidak, ini riba, ini tidak. Nah ini bagaimana lebih baik? Assalamualaikum. Uh, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita butuh untuk menyimpan uang di bank karena tidak ada solusi lain. Sebagian ulama berfatwa simpan di rumahmu. Nah, tapi tidak mudah seperti itu, apalagi banyak pencuri, banyak perampok. Apalagi di tanah air kita. <laughs> Mobil sudah digembok, sudah dikunci pun hilang. Kalau di sini alhamdulillah ya. Saya pernah mengeluarkan mobil dari tempat parkir, ternyata ada mobil yang menghalangi saya. Mobilnya nyala, kuncinya ada, ada BlackBerry-nya di situ. Saya bel-bel nggak ada orangnya. <laughs> Akhirnya saya nyetir sendiri mundurin mobil, baru saya keluarin mobil, mobil saya. Kalau Indonesia, udah hilang, lenyap. Oleh karenanya, tidak mudah kita mengatakan simpan uang di rumahmu terutama di tanah air kita karena banyak penjahat mencuri. Oleh karenanya para ulama menyebutkan menyimpan uang di bank termasuk bab dari darurat. Ya, dan darurat tobihul mahdurat. Perkara yang daruri, darurat itu menghalalkan suatu yang diharamkan. Karena kita tahu begitu kita menyimpan, maka sudah ada transaksi secara otomatis bahwasanya kita akan menerima bunga dari bank tersebut. Karenanya kalau kita terima pun bunga yang datang, kita ambil bunga tersebut, dan kita manfaatkan pada jalan-jalan kebaikan. Jangan kita makan. Ya. Karena ini adalah hasil daripada riba. Bunga itu bunga ri, riba. Adapun proses transaksi pertukaran uang, kalau segera ditukar kemudian diambil ini bukan riba nggak jadi masalah. jadi masalah kalau mengendap karena ada bunganya. Kalau dia mengendap ada bunganya pun kita ambil bunganya tapi jangan kita makan bunganya untuk misalnya buat jembatan atau buat fakir miskin ya jangan kita makan. Dan kita tatkala memberikan fakir miskin atau buat jembatan atau buat jalan, bukan bersodakoh Bukan bersodakoh tidak ada pahalanya, tapi kita ingin membebaskan diri daripada uang haram. Ya, para ulama menyebutkan di antaranya dengan membuat WC misalnya atau jalan raya, jalan umum atau berikan kepada fakir fakir miskin. Jadi proses sebenarnya proses tukar mukar uang itu bukan riba, nggak jadi masalah. Bahkan meskipun dia ngambil uang administrasi, dia ngambil misalnya uang untuk administrasi. Potong biasanya ada di di cas ada uang terkurang. Ini bukan bukan riba. Adapun mengenai bank syariah, maka kembali lagi kepada bentuk saya tidak bisa saya katakan lagi saya tidak bisa menghukumi secara umum. Oleh karenanya kita yang ingin berinteraksi dengan bank syariah harus tanya. Ini interaksi kita apa sistemnya? Kalau kita sudah tahu kita tanyakan kepada ustadz. Ustadz, ada saya transaksi. Jangan bilang bank syariah, jangan bilang bank konvensional. Bilang saja ada sistem begini riba atau tidak. Ya, karena kalau kita bilang bank syariah, nanti dia sangka sudah syari. Kita bilang ini ada sistem jual beli seperti ini Ustaz, bagaimana hukumnya? Dia akan analisa. Kalau itu hukumnya riba, meskipun di atas namakan syariat, maka jangan kita kita lakukan. Wallah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah uh, multazam. Multazam itu antara baina bab pintu Ka'bah dengan ajar Aswad. Itu antara pintu atau di dalam pintu. Yang kedua, saya kebetulan dari Mekah dulu baru ke Madinah. Itu kok saya melihat seperti uh, ratapan orang Yahudi di pintu ratapan, apa tembok ratapan di Yahudi. Seharusnya atau semestinya bagaimana sih kita ini sebagai seorang Islam berdoanya harus meratap seperti itu atau gimana? Itu saya mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam asar-asar yang sahih dari para sahabat bahwasanya mereka berdoa di multazam antara antara apa? Uh, Hajar Aswad dengan uh, pintu Ka'bah. Oleh oleh oleh karena tidak mengapa seorang kemudian menempelkan tubuhnya di situ kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai menangis. Justru kita ingin bisa menangis Adapun uh, justru kita ingin bisa menangis dalam dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun uh, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kemudian meratap di tembok yang mereka miliki, ya, kalau ke kebetulan kemudian uh, mirip dengan mereka, maka uh, mereka ikut-ikuti kita ya. Jadi tidak tidak tidak jadi mengapa karena kita memang dituntut untuk berdoa sampai sampai menangis ya. Cuma kita di Ka'bah mereka di tembok mereka. Padahal nabi-nabi mereka dulu juga tawaf di di Ka'bah ya. Nabi Ibrahim yang bangun apa? Bangun Ka'bah adalah nabi mereka juga. Jadi tidak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita harus bertolak-tolak dan bersenggol-senggol antara lelaki perempuan untuk solat di Hijir Ismail. Apa pandangan Ustaz? Apakah kita harus bertolak-tolak dan mendorong-dorong <laughs> tatkala ingin sholat di Hijir Ismail? Kita bilang bahwasanya, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah sholat dalam Ka'bah. Tetapi tidak ada dalil bahwasanya Nabi menganjurkan untuk sholat dalam Ka'bah. Jadi kalau kita kebetulan bisa ke Hijr Ismail, terutama lagi sepi, silakan terjadi masalah. Karena Nabi pernah sholat dalam Ka'bah. Tapi tidak ada dalil khusus tentang keutamaan barang siapa yang sholat di Hijr Ismail dapat demikian dan demikian. Tidak ada. Ya. Kita sholat di Masjidil Haram sudah cukup dimanapun adanya. Yang penting hati kita khusyuk. Adapun kalau sampai kita nekat masuk sampai mendorong-dorong orang, ini kita khawatirkan jangan sampai kita menyakiti orang orang lain. Bisa jadi kita dorong kemudian dia tidak lupa dengan dorongan kita, dia berdoa kepada Allah agar mencelakakan kita. Ini yang kita khawatirkan, mendolimi orang lain. Oleh karenanya tidak perlu memaksakan diri. Ya. Kalau dalam kondisi agak sepi maka silakan atau kita ngantri dengan tenang supaya bisa masuk sholat di situ tidak jadi mengapa. Tapi kita mendorong agar kita bisa masuk ini jangan. Karena sholat di situ disyariatkan, dibolehkan tetapi mendorong orang menyakiti orang hukumnya haram. Jika bertemu antara sunnah dan haram maka sunnahnya ditinggalkan daripada kita nekat melaksanakan sunnah dengan mengerjakan perkara yang haram menyakiti orang lain. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Tadi Pak Ustadz menerangkan bahwasanya orang Indonesia kita ini suka berkreasi dalam sholat. Yang saya tanyakan, melafatkan niat untuk sholat itu termasuk kreasi apa bukan? Niat, melafatkan niat untuk sholat itu termasuk kreasi apa bukan? Terima kasih. Sebelum kita membicarakan tentang itu kreasi atau bukan, untuk mengetahui itu kreasi atau bukan, kita tanya dulu. Kembalikan, apakah Nabi pernah mengerjakannya? Apa Abu Bakar pernah mengerjakannya? Apa Umar, Uthman, Ali? Satu sahabat saja di antara puluhan ribu sahabat. Adakah satu diriwayatkan dengan sanat yang sahih? Mereka pernah mengatakan, Ya Allah, aku sholat duhur empat rakaat. Ikhlas karena engkau ya Allah. Di masjid ini sebagai makmum di masjid Nabawi. Menghadap kiblat. Ya. Apakah pernah diriwayatkan demikian? Ternyata tidak ada. Bahkan dalam hadis yang palsu pun tidak ada Nabi pernah mengucapkan demikian. Kita bilang ada isyihad dari sebagian ulama Syafi'iyah. Memang benar Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, eh, apa eh, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya solat itu tidak sah illa binutak kecuali dengan ucapan. Ini disalahpahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, jadi ulama Syafi'iyah dalam jadi melafalkan solat ini adanya di mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Ambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak melafalkan niat. Cuma di mazhab kita mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun terbagi menjadi dua. Sebagian ulama salah tafsir dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat la tasih illa nutq. Salat itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Disangka ucapan tersebut adalah niat Usali. Makanya saya katakan dalam buku Imam Syafi'i Syial Um tidak ada disebutkan masalah niat dalam salat. Tidak disebutkan lafalnya demikian. Kalau solat dur demikian. Kalau jamak kosor gimana? Kadang-kadang orang bingung gimana ini. Sampai sebagian orang menyangka niat tersebut wajib. Bahkan tidak sah kalau tidak solat dengan melafalkan niat. Ini merepotkan. Sekarang kalau dia ingin jamak kosor <laughs> jamak takdim, eh, bingung dia gimana lafalnya. Harus pakai bahasa Arab, lain nggak bisa bahasa Arab. Kita bilang, memang benar ada perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya barang siapa yang sholat tidak mendengar ucapan, maka tidak sah. Tetapi, yang benar maksud dari Imam Syafi'i adalah dengan takbir. Ucapan tersebut maksudnya apa? Takbir. Karena kalau orang sholat, diam-diam tidak sah. Harus mengucapkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kecuali orang bisu, atau tidak bisa bicara. Jadi maksud Imam Syafi'i ini dibantah oleh sebagian ulama Syafi'iyah yang lain. Sebagian ulama memandang, saya bilang masanya, masalahnya bahwasanya meskipun ada sebagian ulama meng, me, menyunahkan hal ini atau menganggap ini baik, akan tapi kita punya kaedah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jika Nabi dan e, puluhan ribu sahabatnya tidak melakukan, kenapa kita mesti berkreasi? Akhirnya apa? Terkadang mengantarkan kepada sebagian orang yang was-was. Yang menghadirkan niat baik. Tetapi sampai was-was kita oh, oh, ulang lagi, kurang pas niat. Kemudian mengucapkan lagi niatnya. Mengucapkan lagi. Sampai akhirnya terlambat sholat. Begitu imamnya sudah mau ruku, langsung dia bisa <laughs> karena dia takut terlambat, langsung bisa khusyuk tiba-tiba. Ya seperti ini membuka pintu was-was. Ya, terkadang mengganggu orang di sebelah kita kalau suara kita keras. Ada yang sebagian keras. Usolli fardu. Ngapain keras-keras? Allah sudah maha mendengar. Antum gak usah ngomong-ngomongin, Allah sudah tahu. Gak perlu antum bilang, saya sholat di Masjid Nabawi sebagai makmum, imamnya namanya ini, empat rakaat. Ikhlas karena engkau, ya Allah. Tidak perlu tahu. Allah sudah tahu. Oleh karenanya kita ikuti aja petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya bilang yang terbaik kata Nabi wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada sebagian saudara-saudara yang mengucapkan niat. Saya hanya menjelaskan tentang masalah ini sebagaimana yang saya pahami bahwasanya yang ada adalah di mazhab Syafi'i, adapun mazhab yang lain tidak ada. Kemudian di mazhab Syafi'i pun terbagi menjadi dua dua pendapat dan yang lebih benar adalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi bahwasanya Nabi tidak mengucapkan niat tatkala hendak salat hanya langsung bertakbir Allahu akbar. Adapun memperhatikan niat ini penting sebelum salat untuk menghadirkan niat agar kita lebih khusyuk tapi tidak perlu dengan mengucapkan apa usolli dan selainnya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustaz tentang uh, di saat zikir menggunakan tasbih gitu. Gimana itu? Ada pertanyaan bagus tentang berzikir menggunakan tasbih ya. E, para ulama bolehkan berzikir menggunakan tasbih ya. Dengan beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama bahwasanya penggunaan tasbih tersebut yang sekedar untuk membantu menghitung. Jangan sampai dimiliki keyakinan-keyakinan tertentu ya. Kalau dengan tasbih lebih afdol, ini salah kalau meyakini dengan tasbih lebih afdol. Karena karena Nabi dan para sahabatnya tidak ya menggunakan tasbih, mereka menggunakan dengan jari. Bahkan dalam hadis disebutkan fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Bahwasanya jari-jari ini akan berbicara pada hari kiamat. Ya. Kemudian tatkala menggunakan tasbih jangan berlebih-lebihan. Ada tasbih yang gede-gede itu. Sampai dijadikan kalung ini tasyabuh dengan orang-orang Buddha, ya. Saya pernah ke ada orang jual tasbih gede, panjangnya gini gede. Saya bilang, ada yang lebih gede daripada ini? Katanya nggak ada, ini yang paling gede. <laughs> ini jangan saya begini. Tidak perlu ada yang digantungkan kalung kayak biksu-biksu. Nggak ada. Ya. Kalau kita bawa ya bawa yang buat kita bisa buat hitung. Apakah dengan tasbih ataukah dengan alat yang apa? Menghitung. Ini nggak jadi masalah membantu untuk apa? Menghitung. Tapi jangan meyakini lebih afdal daripada dengan jari. Kita katakan justru lebih dengan jari lebih afdal. Karena itu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan dengan jari lebih jauh daripada ria. Karena seorang terkadang dengan tasbih seakan-akan dia tukang tukang apa zikir ternyata dibuat main-main begini. <laughs> nah ini nah, kalau dibuat zikir nggak jadi mah, tapi jaga diri jangan sampai apa ria karena sebagian orang benar. Kalau dia dia pegang tasbih dia semangat. Tapi kalau nggak pegang tasbih dia nggak semangat. Kita bilang itu itu nggak jadi masalah. Yang penting niatmu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan meyakini dengan tasbih lebih afdol daripada yang tidak tidak pakai tasbih.